Perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, bab ini berbicara tentang perjanjian yang kita buat dan kita sebut nama Allah Azza wa Jalla. Kita buat perjanjian dan kita sebut nama Allah maka sudah sepatutnya kita menunaikan perjanjian tersebut. Bahkan kita tidak sebut nama Allah pun tetap saja wajib kita menunaikan janji. Apalagi kalau kita sebut nama Allah Atau dalam perjanjian tertulis Lalu dimulai dengan nama Allah Dan memang itu disunahkan Kita buat perjanjian Kita mulai dengan menyebut basmalah Sebagaimana Rasulullah SAW Ketika perjanjian Hudaybiyah perjanjian antara umat Islam dan orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun orang-orang Quraisy menolak, mereka memprotes mereka tidak menerima nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Nabi SAW mengabarkan Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mereka tidak terima. Adapun nama Allah mereka terima. Karena itu adalah nama yang sudah mereka kenali. Dan juga karena mereka sebenarnya masih menyembah Allah. Orang-orang Quraisy itu masih berusaha mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Tetapi dengan cara mereka yaitu dengan berbuat kesyirikan dengan cara yang justru Allah tidak sukai. Makanya Allah menegaskan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Akhirnya perjanjian Hudaybiyah ditulis Bismikallahumma dengan namamu ya Allah jadi dihapus nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim tapi masih tetap dimulai dengan nama Allah Azza wa Jalla iya nah jemaah sekalian perjanjian yang kita buat dengan manusia maka Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian yang kita buat juga dinamakan perjanjian Allah. Apatah lagi kalau jelas-jelas menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu jemaah sekalian, tidak boleh kita melanggar perjanjian. Dan melanggar perjanjian adalah sifatnya orang-orang munafik. Adapun orang yang beriman kepada Allah, selalu menunaikan janji terlebih lagi ketika dia telah menyebut nama Allah maka dia harus lebih mengagungkan janji itu kenapa karena ada nama Allah padanya Mari kita lihat dalil yang disebutkan oleh penulis Dalil yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla Wa awfu bi ahdillah Iza ahadtum wala tankudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun dan penuhilah perjanjian Allah apabila kalian berjanji dan janganlah kalian memutuskan perjanjian-perjanjian setelah dikukuhkan setelah kalian mengukuhkannya padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas kalian sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan surat An-Nahl ayat 91 Jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini adalah kewajiban menunaikan janji. Kewajiban untuk selalu memenuhi perjanjian yang telah kita buat dengan orang. Seperti perjanjian kerjasama bisnis atau perjanjian apapun, selama itu tidak menyelisihi syariat Allah, maka wajib bagi kita untuk menunaikan. Dan ingatlah selalu Allah Azza wa Jalla maha melihat apa yang telah kita buat termasuk perjanjian yang telah kita sepakati Allah Azza wa Jalla maha melihatnya Allah adalah saksi atas semua perjanjian yang kita lakukan artinya apa? semua perjanjian yang kita buat itu kelak ada pertanggungjawaban ini termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Dalam ayat ini terkandung peringatan. Setiap perjanjian yang kita buat ada pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Karena Allah menyaksikan apa yang telah kita lakukan. Allah Maha mengetahui apa yang telah kita lakukan. Terlebih lagi jemaah sekalian, apabila kita menyebut nama Allah Azza wa Jalla dalam perjanjian tersebut maka wajib bagi kita untuk menunaikannya baik kemudian kita akan pelajari sebuah hadis yang cukup panjang hadis yang berbicara tentang jihad dan juga terkait dengan pembahasan kita soal perjanjian Kalau ayat ini menjelaskan tentang perjanjian yang sifatnya umum, maka hadis ini menjelaskan perjanjian yang sifatnya khusus yaitu dengan orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian syariat yang mulia ini memerintahkan kita untuk memenuhi janji menunaikan perjanjian walaupun dengan orang-orang kafir. Walaupun dengan orang-orang kafir. Jadi ini berlaku bukan hanya perjanjian dengan sesama kaum muslimin, juga berlaku perjanjian dengan orang-orang kafir. Kaum muslimin diperintahkan untuk memenuhi janji. Dan apabila kaum muslimin tidak memenuhi janji kepada orang-orang kafir, maka itu bisa menjadi pintu penghalang bagi mereka untuk masuk Islam. Artinya mereka akan benci kepada Islam karena ulah oknum. Makanya walaupun kepada orang kafir umat Islam harus menunaikan janji. Mari kita lihat hadis ini jemaah sekalian. An Buraidah dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu Buraidah bin Al-Husayb salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu semoga Allah meridhai beliau qala beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jaisin aw sariyatin awsahu bi taqwallahi ta'ala wa man ma'ahu minal muslimina khaira. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang pemimpin untuk sebuah pasukan baik pasukan besar atau pasukan kecil jaish adalah pasukan besar adapun syariah pasukan kecil maka pemimpin itu akan diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa kepada Allah. Dan juga beliau mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Dia sebagai pemimpin hendaklah dia berbuat baik terhadap kaum muslimin yang bersamanya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menasihati kaum muslimin yang bersamanya. Faqala maka inilah diantara nasihat beliau. Ugzu bismillahi fi sabilillah. Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Ugzu wala tagullu. Berperanglah dan jangan kalian mencuri hasil perang. Jadi harta rampasan perang itu yang membaginya adalah panglima. Tidak boleh prajurit mengambil duluan. Wala taqdiru dan jangan kalian berkhianat. Maksudnya kalau berbuat janji. Kalau ada perjanjian dengan orang-orang kafir tidak boleh berkhianat. Wala tumathilu dan jangan kalian mencincang-cincang. Jadi kalau sudah mati sudah, jangan dicincang mayatnya atau jenazahnya wala taqtulu walidan dan jangan kalian membunuh anak-anak. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga melarang membunuh wanita dan orang tua. Begitu pula para pekerja yang tidak ikut menyerang kaum muslimin. Kemudian, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khilalin aw khisalin apabila kamu telah berjumpa dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, ajaklah mereka kepada tiga perkara, yaitu dakwahi mereka untuk melakukan satu dari tiga perkara. Fa'ayyatuhunna nama ajabuka faqbal minhum wa anhum. Mana saja yang mereka terima, maka terimalah dari mereka dan tahan serangan atas mereka. Summa du'uhum ilal Islam. Yang pertama, ajak mereka masuk Islam. Inilah jemaah sekalian, wasiat Nabi SAW kepada pasukan jihad sebelum beliau melepaskan beli mereka. Mewasiatkan pasukan jihad untuk mendakwahi orang-orang musyrik itu sebelum diperangi. Ajak masuk Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum, thumma du'uhum ila tahawul min darihim ila daril muhajirin. Kalau mereka mau masuk Islam, maka terimalah dari mereka, kemudian ajak mereka berhijrah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin, yaitu ke kota Madinah. Ajak mereka berhijrah ke kota Madinah. Wa akhbirhum annahum in fa'alu falahum malil muhajirin wa alaihim ma 'alal muhajirin. Dan kabarkan kepada mereka kalau mereka mau ikut berhijrah, maka mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti kaum muhajirin. Fa in abau ayatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin. Tapi kalau mereka tidak mau ber, berhijrah, yaitu pindah tempat tinggal ke kota Madinah, maka kabarkan kepada mereka mereka diperlakukan sama seperti orang-orang Arab Badui kaum muslimin. Jadi tidak memiliki hak spesial seperti orang-orang yang ikut berhijrah. Yajri alaihim hukmullahi alladhi yajri alal mu'minin. Dan berlaku atas mereka hukum Allah seperti yang berlaku terhadap kaum mukminin. Wala yakuna lahum fil ghanima wal fai' syai'un. Dan mereka tidak akan mendapatkan bagian ghanimah harta rampasan perang dan fai. Fai itu harta rampasan perang tanpa peperangan. Jadi orang-orang musyrik meninggalkan harta mereka lari dari medan tempur. Maka kalau mereka tidak mau berhijrah, mereka tidak dapat bagian gonimah dan fai sedikit pun. Illa ayujahidu ma'al muslimin. Kecuali kalau mereka ikut berjihad bersama kaum muslimin, barulah mereka mendapatkan bagian gonimah dan fai. Tapi kalau mereka ikut berhijrah, dengan berhijrah saja mereka dapat ganimah dan fai. Fainhum inhum abau fas'alhumul jizyah. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka berikan pilihan yang kedua. Apa pilihan yang kedua? Minta mereka membayar jizyah. Jizyah ini adalah pembayaran yang mereka berikan dan sebagai balasannya kaum muslimin akan memberikan jaminan keamanan. Mereka akan dilindungi oleh kaum muslimin seperti kaum muslimin melindungi warga negara Islam. Jadi tidak ada bedanya. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. Maksudnya kaum muslimin akan melindungi mereka dari musuh-musuh mereka seperti kaum muslimin melindungi umat Islam dari musuh-musuh mereka. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa anhum. Kalau mereka mau menerimamu untuk membayar jizyah, maka terimalah dari mereka dan tahan serangan. Jangan menyerang mereka kalau mereka mau membayar jizyah. Fa inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum. Kalau mereka tidak mau juga, maka minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka. Wa idha hasarta ahla hisnin dan apabila engkau mengepung penduduk satu benteng fa'araduka an taj'ala lahum dhimmatullah wa dhimmata nabiyhi lalu mereka ingin engkau menjadikan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya fala taj'al lahum dhimmatullah wa dhimmata nabiyhi. Maka jangan kamu jadikan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Maksudnya jemaah sekalian, kalau orang-orang musyrik itu yang dikepung oleh kaum muslimin ingin perjanjian supaya kaum muslimin melepaskan mereka. Maka jangan ditulis perjanjian atas nama Allah dan Rasulnya. Walakin jal, walakin walakin ja'al lahum zimmataka wa zimmata ashabik. Tetapi tulislah perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian pasukanmu. Fa innakum Kemudian Nabi SAW menjelaskan alasannya. Fa innakum an tukhfiru zimamakum wa zimmata ashabikum ahwanu min an tukhfiru dhimmatallah wa zimmata nabiyhi. Karena kalau kalian melanggar perjanjian kalian sendiri, atau perjanjian atas nama pasukan kalian itu lebih ringan dosanya daripada kalian melanggar perjanjian yang di atas namakan Allah dan nabinya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai mereka melanggar perjanjian, dosanya tidak terlalu besar. Wa idza hasarta ahla hisnin fa araduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah. Dan apabila engkau mengepung penduduk satu benteng lalu mereka menginginkan engkau membuat perjanjian sesuai hukum Allah, maka jangan kamu buat perjanjian itu dengan mengatasnamakan hukum Allah. Maksudnya perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam hukum Allah. Maka jangan kita buat kesepakatan lalu kita namakan itu hukum Allah padahal kita tidak menerima wahyu. Walakin anzilhum ala hukmika. Akan tetapi buatlah perjanjian sesuai dengan hukum kamu sendiri. Maksudnya kita jangan jangan mengatasnamakan hukum Allah tapi mengatasnamakan diri kita sendiri selama tidak bertentangan dengan syariat. Fa innaka la tadri atusibu hukmallahi fihim amla karena kamu tidak tahu pasti apakah keputusan yang telah kamu ambil sesuai hukum Allah bagi mereka atau tidak. Jadi khawatir salah jangan sampai kita atas namakan hukum Allah padahal mungkin tidak sesuai dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Rawahu Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah jemaah sekalian hadis yang terakhir di dalam bab ini. Dalam hadis ini banyak sekali pelajaran penting terkait dengan jihad fi sabilillah. Pelajaran yang pertama dalam hadis ini terkandung fikih berjihad bahwasannya yang boleh mengutus pasukan jihad atau membentuk pasukan jihad itu hanyalah pemerintah bukan masyarakat Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Tidak ada para sahabat bikin front atau kekuatan khusus pasukan-pasukan khusus tanpa persetujuan pemerintah. Dan Nabi SAW adalah pemerintah kaum muslimin ketika itu. Dan beliau juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang lain, "Wal imamu junnah" yuqatal min waraihi wa yuttaqabihi Dan pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Makanya kalau kita buka buku-buku fikih berbicara tentang fikih jihad yang berhak untuk membentuk pasukan jihad itu hanyalah pemerintah kaum muslimin. Jadi tidak dibenarkan masyarakat membentuk pasukan-pasukan jihad tersendiri kemudian mengirim pasukan-pasukan tersebut semau mereka. Itu tidak benar. Itu hanyalah hak pemerintah kaum muslimin. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, memang banyak pemerintah kaum muslimin yang meninggalkan kewajiban ini. Padahal mungkin mereka punya kekuatan, punya kekuatan prajurit, punya kekuatan senjata, tapi mereka meninggalkan kewajiban ini. Dan Nabi SAW telah mengingatkan kita, Inilah diantara sebab kehinaan kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil inah wa akhadhtum adnabal baqari wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullah." Kalau kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu salah satu bentuk riba dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi serta ridho dengan pertanian maksudnya cinta dunia dan kalian meninggalkan jihad maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian ini jemaah sekalian kita terhina karena dosa pertama riba yang kedua cinta dunia yang ketiga meninggalkan jihad jadi kehinaan kita ini adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla karena dosa-dosa yang kita lakukan. Salah satunya adalah meninggalkan jihad. Kemudian jemaah sekalian perhatikanlah lanjutan hadis ini. Apa solusinya supaya kita menja kembali menjadi umat yang kuat, umat yang mulia yang ditakuti oleh musuh-musuh? Kata Nabi SAW, la yanzi'uhu hatta tarji'u dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi jemaah sekalian, tidak ada solusinya kaum muslimin kembali berjaya, kembali kuat kecuali satu, yaitu kembali kepada agama kita. Agama kita yang bagaimana? Agama kita yang seperti apa? Tentu yang asli. Seperti yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ajarkan dengan baik kepada para sahabat, lalu dipahami dan diamalkan dengan sebaik-baik sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bukan yang lain. Hanya satu itu ajaran Islam. Selain itu namanya kesesatan. Seperti kata Nabi SAW, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kembali ke situlah satu-satunya solusi kemenangan Islam. Nggak ada yang lain jemaah sekalian. Barang siapa yang mau memperjuangkan Islam, ingin kembali menjayakan Islam, lalu dia tidak memperjuangkan umat untuk kembali kepada ajaran Nabi dan para sahabat, mustahil dia bisa menjayakan Islam. Enggak mungkin. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada agama yang asli. Pertanyaannya bagaimana cara kembali kita jemaah sekalian? Dimulai dengan menuntut ilmu. Terutama ilmu tauhid. Ilmu tentang akidah Rasulullah SAW kemudian amalan-amalan ibadah beliau, kemudian akhlak beliau. Nggak ada jalan lain. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau mengabarkan kepada kita sebab kita terhina karena kita meninggalkan jihad. Tapi beliau tidak mengatakan kalian akan kembali mulia kalau kalian segera berjihad. Tidak. Beliau tidak bilang begitu. Kenapa jemaah sekalian? Umat yang lemah ini mau diajak berjihad, Bagaimana mungkin? Kita harus menyusun kekuatan terlebih dahulu, baru berjihad. Bagaimana cara agar kita kuat? kalau kita mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah? Kembali dulu kepada agama Allah. Barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Dan jemaah sekalian, termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kita tidak bisa menang dalam jihad kecuali dengan pertolongan Allah. Perhatikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ugzu bismillah fi sabilillah. Berperanglah dengan nama Allah, yaitu minta tolong kepada Allah di jalan Allah. Kemudian di bagian akhir hadis Nabi SAW mengatakan fa inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, tidak juga mau membayar jizyah, maka minta tolonglah kepada Allah dan perangi mereka. Ini menunjukkan kepada kita umat Islam tidaklah bisa memenangkan pertempuran melawan orang-orang kafir kecuali dengan pertolongan Allah. Jangan pernah kita menyangka jemaah sekalian kita akan menang karena masa kita lebih banyak. Apalagi sampai kita bangga dengan banyaknya masa kita. Bangga bisa mengumpulkan orang segitu banyak. Ini justru kerusakan dalam tauhid. Ketika kita merasa bangga, apa itu namanya? Ujub. Ujub itu adalah bangga dengan kemampuan diri kita. Justru karena itulah Allah akan murka kepada kita. Sebagaimana Allah peringatkan dalam perang Hunain, wa yauma hunain idza ajabatkum kathratukum falam ankum syai'an dan ingatlah perang Hunain ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian maka itu tidak menolong kalian sedikit pun jadi jemaah sekalian jangan pernah mengandalkan banyaknya jumlah kita justru itu akan membuat Allah murka dan Allah akan cinta kepada kita kalau kita mengandalkan pertolongan Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Ini salah kaprah. Kalau perjuangan kita kita orientasikan pada banyaknya jumlah kita atau kuatnya politik kita, kuatnya militer kita, kuatnya ekonomi dan media-media kita. Tidak jemaah sekalian. Kita akan kuat kalau kita mendapatkan pertolongan Allah. Dan Allah tidak akan menolong kita kecuali kita benar-benar kembali kepada agama kita. Terutama mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalian bisa menang kalau kalian minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan jemaah sekalian, kalau kita baca dalam sejarah, sebenarnya nggak masuk akal. Pasukan kecil, kaum muslimin pasukannya sedikit. Dibandingkan dengan Romawi dan Persia. Romawi dan Persia ini luar biasa kekuatan mereka. Dan mereka masing-masing telah menaklukkan hampir separuh dunia. Tetapi dua kekuatan besar ini di kemudian hari bertekuk lutut di bawah kaki para sahabat. Walaupun itu nggak ada di film-film mereka sekarang. Tapi itu sejarah. Kaum muslimin menaklukkan mereka. Romawi dan Persia. Nggak masuk akal kalau dilihat dari segi jumlah pasukan. Begitu pula kekuatan senjatanya, kelengkapan senjatanya. Enggak masuk akal kalau bukan itu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan pernah kita berbangga dengan banyaknya jumlah kita. Justru itulah yang membuat Allah murka kepada kita kalau kita tidak mengandalkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini mengajarkan kepada kita adab berjihad yang sangat penting. Yaitu memberikan tiga pilihan kepada musuh. Pilihan yang pertama, ajak mereka masuk Islam. Dan inilah tujuan berjihad. Tujuan jihad itu untuk menebarkan rahmat. Menebarkan rahmat Islam. Artinya apa? Mengajak orang masuk Islam agar dia masuk surga dan selamat dari api neraka. Itu tujuan jihad. Bukan mengirim orang ke neraka. Jadi, orang yang berjihad lalu dia ketemu musuh, langsung dia bunuh, maka dia tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti datang ke gereja langsung meledakkan gereja, itu sama sekali bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jihad yang bid'ah. Jihad yang sesat. Tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan jihad. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, apakah langsung dihabisi? Tidak diberi kesempatan mereka membayar jizyah. Membayar jizyah itu artinya menjadi warga negara negeri Islam yang disebut dengan kafir zimmi. Orang kafir zimmi itu adalah orang-orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan pemerintah kaum muslimin. Mereka membayar jizyah dan wajib bagi kaum muslimin untuk melindungi mereka. Wajib jamaah sekalian. Ini nggak boleh dibunuh. Membunuh mereka dosanya besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi, nggak main-main dosanya. Nggak main-main dosanya membunuh orang kafir yang tinggal di negeri Islam. Seharusnya mereka itu dilindungi. Dilindungi oleh kaum muslimin. Karena hukumnya memang seperti itu dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau mereka tidak mau yang kedua, barulah mereka diperangi. Jadi ini fikih jihad yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menjelaskan dalam hadis ini sejumlah larangan yang pertama, larangan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan oleh panglima. Yang kedua, larangan berkhianat. Jadi kalau ada perjanjian, maka kaum muslimin menepati janji. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin haram dibunuh. Bukan karena mereka mulia, tapi kaum muslimin tidak boleh melanggar janji. Kemudian larangan yang ketiga, larangan mencincang-cincang mayit. Jadi kalau sudah dibunuh sudah, jangan dicincang lagi. Itu bukan ajaran Islam. Kemudian yang keempat, dilarang membunuh anak-anak. Sebagaimana telah saya katakan tadi dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang membunuh wanita dan orang tua. Begitu pula orang-orang yang kuat para pekerja tapi mereka tidak ikut memerangi kita walaupun mereka orang kafir maka mereka juga tidak dibunuh bahkan orang yang memerangi kita sekalipun kemudian dia tertawan juga tidak harus dibunuh tidak harus dibunuh jadi jemaah sekalian ini diantara aturan-aturan jihad yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dari sini kita pun tahu bahwa apa yang dilakukan oleh para teroris itu jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana amal ibadah yang lain, jihad juga begitu. Harus terpenuhi dua syarat. Bukan hanya niat yang ikhlas karena Allah, tapi juga harus sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesuai petunjuk beliau, maka itu menjadi amalan yang bid'ah, mengada-ada di dalam agama dan tertolak. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Pelajaran yang menjadi inti pembahasan kita dalam hadis ini terkait dengan bab kita adalah berhati-hati dalam membuat perjanjian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan kepada para sahabat. Kalau kalian bikin perjanjian dengan orang-orang musyrik, maka jangan kalian bawa-bawa nama Allah dan nama Rasulnya. Buat saja perjanjian atas nama kamu sendiri pemimpin pasukan atau nama-nama pasukan. Nama-nama anggota pasukan. Jadi buat perjanjian kalian. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau sampai mereka melanggar perjanjian itu, maka dosanya tidak terlalu besar jika mereka tidak menggunakan nama Allah atau nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, inilah yang berhubung yang berhubungan dengan pembahasan tauhid yaitu memuliakan nama Allah. Jadi penulis menyebutkan hadis ini karena dalam hadis ini terkandung pengajaran Nabi SAW kepada para sahabat untuk memuliakan nama Allah. Kalau mereka buat perjanjian dengan menyebut nama Allah, maka jangan sekali-kali mereka langgar. Dan Nabi SAW memberi bimbingan yang lebih baik. Sebaiknya jangan gunakan nama Allah. Khawatirnya namanya mereka juga masih manusia khawatirnya mereka melanggar, maka dosanya akan lebih besar apabila menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Begitu pula jika ada pasal-pasal perjanjian, maka pasal-pasal itu jangan mereka sebut hukum Allah. Kalau memang itu tidak disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Hanya hasil kesepakatan mereka saja Jangan mereka sebut hukum Allah Tapi Katakan itu hanyalah hukum yang mereka sepakati dan itu boleh selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena jangan sampai mereka membuat kesepakatan lalu mereka namakan hukum Allah tapi ternyata tidak sesuai dengan hukum Allah, maka tentu dosanya lebih besar lagi. Dan itu semuanya demi mengagungkan dan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah sekalian yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengagungkan dan memuliakan Allah azza wa jalla. Dan inilah yang terkait dengan pembahasan kita. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini Hadis ini menunjukkan Hendaklah kita berhati-hati Hendaklah kita berhati-hati dalam beramal jangan sampai terjerumus di dalam perbuatan yang haram. Ini pelajaran umum yang bisa kita petik dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabat untuk bersifat hati-hati. Memilih kehati-hatian. Jangan sampai terjerumus di dalam yang haram. Kemarin jemaah sekalian kita berikan contoh ketika ulama berbeda pendapat tentang hukum foto maka kita berhati-hati dengan menghindari kecuali yang memang penting yang memang perlu kalau tidak perlu untuk berhati-hati lebih baik kita hindari itu namanya berhati-hati lebih baik kita hindari kecuali memang sangat penting atau kita sangat membutuhkannya iya pelajaran lainnya hadis ini menunjukkan seorang yang berijtihad itu Seorang yang berijtihad dia mungkin benar dan mungkin salah. Mungkin benar dan mungkin salah. Dan ini juga menunjukkan para pemimpin pasukan mereka terkadang harus berijtihad. Mereka terkadang di lapangan harus berijtihad. Tentu ijtihadnya sesuai dengan kapasitas yang dia hadapi. Makanya jemaah sekalian, yang dipilih menjadi para pemimpin adalah orang-orang yang berilmu. Nabi SAW mengangkat para sahabat untuk memimpin jihad adalah yang berilmu. Bahkan bukan hanya berilmu, tapi dia juga pandai berdakwah. Karena dia tugas utamanya berdakwah, bukan membunuh. Tugas utamanya berdakwah, mengajak orang-orang kafir itu masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, tidak perlu ada peperangan. Jadi ini jihad dalam Islam. Jihad dalam Islam untuk menebarkan rahmat, menebarkan kemuliaan agar mereka menggapai kemuliaan yaitu dengan masuk Islam dan selamat dari api neraka. Maka hadis ini menunjukkan orang yang berijtihad itu dia bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan bimbingan untuk mereka berhati-hati agar mereka berhati-hati. Kemudian pelajaran penting terkait dalam hadis ini terdapat dalam hadis ini adalah hendaklah kaum muslimin selalu bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak sedikit pun bergantung kepada kekuatan mereka. Masih banyak lagi pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, namun waktu kita membatasi, mungkin itu saja. Barangkali masih ada waktu tanya jawab. Sudah habis? Empat menit. Ada satu pertanyaan atau dua? Silakan. Kalau tidak ada jemaah sekalian, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semua perjanjian. Ini bersifat umum. Semua perjanjian yang kita buat, termasuk pekerjaan di kantor, kita sudah berjanji dengan kantor kita, kita sudah sepakat dengan aturan-aturannya, wajib kita tunaikan. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Jadi kalau kita sudah sepakat dari awal wajib kita tunaikan. Kalau jam kerja mulai jam 8, wajib kita datang jam 8. Kalau kita datang jam 8 lewat 5, berdosa kita. Kalau keluarnya jam 5 sore, wajib kita keluar jam 5 sore. Kalau kita keluar jam 4.50 maka kita berdosa dan kita tidak berhak mengambil gaji penuh. Enggak berhak jemaah sekalian. Itu uang haram. Kalau perjanjian kerja jam 8 sampai jam 5, lalu kita datang terlambat atau pulang lebih cepat, lalu kita ambil gaji penuh, maka itu uang haram. Harus kita keluarkan yang bukan hak kita. Ini berlaku al-muslimuna ala syurutihim. Kata Nabi SAW, kaum muslimin terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati. Dan kalau kita lihat di situ ada perjanjian yang haram, maka nggak boleh kita sepakati. Kalau kita sudah terlanjur sepakat, maka kita harus mengundurkan diri. Kita harus mengundurkan diri. Iya. Kalau mengandung perbuatan yang haram. Kita disuruh melakukan yang haram dalam pekerjaan tersebut tidak boleh kita tunaikan. Selama dia tidak bertentangan dengan syariat dan kita sudah sepakat, ketika kita sudah sepakat maka hukumnya menjadi wajib. Allah perintahkan kepada kita untuk menunaikan. Apalagi kalau ada sumpah jabatan. Walaupun mungkin cara bersumpahnya salah. Tapi kalau sudah sebut nama Allah, tetap sumpah itu berlaku. Ini lebih besar lagi dosanya. Kalau ada sumpah menyebut nama Allah untuk menunaikan tugas seperti yang ditugaskan, tapi kemudian kita melanggar, maka hati-hati jemaah sekalian.